ke-102 surat Al-Baqarah. Ini kalau di dalam surat Al-Baqarah ini termasuk ayat yang panjang. Yang paling panjang nanti pada ayat yang ke-282. Itu yang paling panjang yang membahas soal utang piutang. Nah, Ayat ini 102 ini soal sihir juga agak panjang ada yang lebih panjang lagi pada surat yang ke 24 An-Nur ayat 31 itu juga panjang membahas soal pergaulan namanya wanita dengan kaumnya pada ayat 102 Allah berfirman wattaba'u ma Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ayat yang sebelumnya mengkisahkan Yahudi tatkala datangnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka isi kitab mereka yang menjelaskan menjelaskan tentang Nabi Muhammad dibuang, dibuang. Ini kan suatu hal yang menunjukkan kedengkian mereka. Jadi kitab Taurat yang isinya sebagian menjelaskan isinya menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad SAW mereka tuang karena majaan Rasul menjelaskan syarat lima mau nabada fariqum minal ladina utul kita mereka buang itu saja tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan yang terkait dengan beliau dibuang semua ini satu hal tindakan yang tidak baik tapi ada yang lebih tidak baik lagi yang lebih tidak baik lagi adalah pada ayat yang ke-102 ini. Mereka orang-orang yang membuangi dengan kita Taurat yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad SAW mengikuti setan-setan. Mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa maka Sulaiman Sulaiman sebenarnya tidak kafir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yang setan-setan itu mengajari ya, manusia ilmu sihir. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bahwa pada zaman Nabi Sulaiman, beliau menjelang wafatnya membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Dibagi dua, yang satu diberikan kepada putranya yang bernama Rahbi'am bin Sulaiman yang di kekuasaannya dengan ibu kota Yerusalem. Sedangkan pengikutnya tidak banyak. Wahbi'am hanya diikuti oleh Yahudi dari keturunannya Yahuda dan Bunyamin. Satunya lagi dipimpin oleh panglimanya Nabi Sulaiman yang hebat yang bernama Yubiam bin Banat. dua kerajaan ini, ya, yang Yubiam ini mengkorai sebagai kerajaan Israel Raja Israel, nah yang Oh bilang mencari pengaruh dengan mengatasnamakan dia adalah berhak yang mewarisi kerajaan sebagai putra Nabi Sulaiman. Sedangkan yang Yumubiamnya untuk mencari pengaruhnya ini dengan memojokkan Nabi Sulaiman. Menyatakan di situ kan wama kalau Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, karena isu dari kelompoknya Yurdi Azmi mengatakan bahwa kehebatan Raja Sulaiman itu karena ilmu sihir. Kehebatannya karena ilmu sihir. Nah, di dalam tafsir atau lakam di sana dinyatakan bahwa Nabi Sulaiman ketika menjadi raja semua kitab-kitab sihir dirampas semua, disita semua, dan ditanam di dalam tanah. Sedangkan yang menanam itu adalah setan. Ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, maka setan itulah yang membongkar kitab-kitab tentang sihir itu. Dan diajarkan kepada orang-orang yang itu tadi. Maka di situ mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi kitab yang rasanya sudah disimpan, nggak dimusnahkan oleh Nabi Sulaiman itu disembunyikan di tanah di dalam tanah. Nah yang menanamnya setan, karena memang setan zaman Nabi Sulaiman disuruh kerja kan. Nah, itu setelah itu dibongkar. Ah. Wa maka Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Dari kalimat itu menunjukkan bahwa belajar zikir itu kafir. Akan kalimatnya walakin syayatina kafaru yu'allimunan nasas sikro. Sulaiman gak kafir, tapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Manusia siapapun yang belajar sihir itu adalah kafir. Sisir itu dari asal kata saharoh, waktu sahur. Waktu sahur, waktu sahur itu masih malam tapi menjelang fajar. Nah, keadaannya adalah remang-remang, tidak jelas. Itulah sihir. Jadi sihir itu suatu yang sudah jelas hakikatnya. Kalau kita lihat pada zaman Nabi Musa, tukang-tukang sihir menjadikan tambang dan tongkat itu jadi ular. Sebenarnya tambang tongkatnya nggak jadi ular. Tapi mata orang yang melihat yang di sihir. Jadi tidak jelas apa memang tambangnya jadi ular. Oh, enggak. ya jadi ular Orang nggak bisa jadi ulang tapi mata orang melihat sepertinya seperti ular begitu apa namanya di dalam surat 7 gambarannya itu surat 7 ayat yang ke 116 sana kalau alku Nabi sulaiman apa namanya Nabi Musa berkata pada tukang sisir, Kana aku lemparkan apa kamu bawa tambang-tambang ini. Falamma kau saharu ayunan nasi wastaraduhum wa ja'u alim. Qala alqaw lemparkan. Tatkala mereka telah melemparkan tongkat-tongkatnya dan tambang-tambangnya saharu ayunan mereka mensihir mata-matanya manusia jadi matanya orang yang melihat tambang sama tongkat seakan-akan itu menjadi ular Pastarahu mereka menakutkan mereka semua orang-orang jadi takut semua dan mereka mendatangkan sihir yang adil itu di situ Bahkan Nabi Musa sendiri timbul rasa takut. Jadi seakan-akan tongkat itu tadi hidup. Pada surat 20-nya ayat yang ke-66 di sana juga pertandingan tukang sisir tadi zaman Nabi Musa surat Torah ayat yang ke-66 qala bal alqu فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من ذكر أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يبلغ الساحر حيث أتى Surat 20 ayat 66 Musa berkata, Balaru, kamu aja yang lemparkan. Fa'idha khibaluhum wa ansiyum yukhayyalu ilaihi min sisi man adasa. Tiba-tiba tambang-tambang dan tongkat-tongkat mereka terbayang terhadap Nabi Musa bahwa tongkat dan tambang-tambang tadi adalah bergerak-gerak dengan cepatnya tas'ah. Nabi Musa sendiri kan tersisir juga kan melihat tambang-tambang tadi yuhayyal terbayang di dalam matanya Nabi Musa Anak itu bergerak-gerak dengan cepatnya sa'i itu kan jalan cepat entahnya fa'u jadabi nasi khifatan Musa nah, terdetek di dalam hatinya Nabi Musa rasa takut melihat begitu Hebatnya orang tongkat hidup semua rasa takut. Padahal sebenarnya tongkat tetap tongkat tambang tetap tambang, tapi hanya ya, perasaan orang melihat. Mata yang melihat melihatnya seperti hidup benar. Kulna Kami berfirman, la kau usah takut kamu Musa. Kamu yang mesti menang. Innaka antal Kamu sungguh lemparkan apa ada tangan kanan akan memakan apa yang mereka buat. Ini kan sudah jelas bahwa dekatnya sihir kalau dalam suatu Toha dan suatu Al-Araf tadi hakikatnya tetap barang itu saja. Tidak berubah. Tapi maknanya manusia yang di kena bumi. Jadi itulah yang dikatakan dengan sisir itu semacam itu. Waktu sahur ya siang tidak, malam sudah menjelang mendekat siang abu-abu itu tadi. Nah, kita kembali bahwa setan-setan itu kafaru yu'azimu nasa fikta. Setan-setan itu yang kafir yang mengajari manusia ilmu sisir. Melihat itu dari sumber ilmu sihir dari setan. Sumber sihir adalah dari setan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sumber yang lain. Ini wama unsila alal malakaini dibadila haruta pamaru. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Harut dan Maaf, nah, ini juga sumber bagaimana ceritanya Harut dan Marut ini. Terjemah Al-Quran yang lama di sana dikasih apa namanya catatan kaki tentang Harut Marut. Yang baru ini nggak ada catatan kakinya. Yang lama ada catatan kakinya tentang pendapat ahli tafsir soal Harut dan Marut. Ada yang mengatakan memang malaikat. Dari kan malaikat ini dua malaikat. Ada yang menganggap orang baru datang di Babylon itu, Babylon itu wilayah Irak sekarang. Salah satu wilayah Irak ada Babil, Babylonnya. Nah, orangnya begitu hebatnya sampai dianggap seperti malaikat. Itu Akhirnya, bagaimana? Allah a'lam. Teksnya adalah diturunkan pada Tuhan malaikat ada legenda. yang saya katakan legenda orang-orang Arab, tapi juga disebutkan di dalam cerita Israilnya. Kita lihat di dalam tafsir Qasim dan tafsir Tawawi menceritakan tentang Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang dipilih yang dianggap paling hebat karena pada saat penciptaan Adam kan malaikat merasanya kuat iman. Mestinya yang pantas jadi khalifah adalah malaikat kan. Kalau ada jalan dia majus itu dia wasikut lima warna nahnu nusabbihu bihamdi kawan fatisullah kalau ini a'lamu ma karena Di situ kan seakan-akan malaikat kurang menerima. Pada Al-Baqarah dulu ayat yang ke 30 kan. Seperti itu. Nah, akhirnya dengan melihat, ini kami katakan cerita legenda ada ini. Dengan melihat keadaan manusia jadi khalifah ternyata banyak kerusakan-kerusakan, maka malaikat menyampaikan kepada Tuhan, nah, itu kan katanya begitu Akhirnya disuruh milih siapa di antara kamu yang paling hebat. Diturunkan, dijadikan seperti manusia, turun ke bumi. Maka dipilihlah dua malaikat Harut dan Marut. Ternyata diturunkan di bumi, belum lama berada di Babylon itu mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, inilah apa namanya menganggap bahwa manusia nggak betul tapi ternyata malaikat harus marut diturunkan ke bumi pun juga tidak bisa berbuat banyak ini akhirnya malaikat harus marut ini kan sampai mengajarkan ilmu sihir tadi kan kunsina alam malaikat ini bibabina harutan pamarut tapi beda dengan setan nah nanti cerita Nabi cerita tentang Harut maret akhirnya malaikat Harut maret disuruh milih apakah dia nanti dihukum di akhirat ataukah di dunia nah ceritanya orang Arab ini Harut maret minta dihukum di dunia akhirnya dia dijadikan seperti bintang yang selalu kelihatan pada saat menjelang pagi subuh itu itu jadi tarik rendah saja. Allah alam, benarnya memang kepercayaan orang-orang Arab hanya seperti itu. Bahkan orang Saudi sendiri juga mempercayai cerita itu bahwa bintang itu adalah Harut dan Marut. Wallah alam. Nah, yang jelas Harut Marut kedua-duanya tidak mengajarkan ilmu sihir itu sama yang lain kecuali dia sudah mengatakan innama nahnu fitnakum fala takfur kami ini sebenarnya merupakan cobaan bagi kami وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة keduanya tidak mengajari sehingga menyatakan innama nahnu fitnah kami ini fitnah, ujian bagi kamu, kamu jangan kufur. Kalau kamu sampai belajar sihir, bisa jadi kufur. mana takut Fa'alamuna ma yadurruhum wa yang Maka mereka orang-orang Yahudi yata'alamuna belajar apa-apa yang dulu jatuh untuk memberikan mandor. Jadi justru membahayakan kepada mereka yang tidak ada manfaatnya. Dan itulah zikir. Jadi zikir itu bahayanya ada, manfaatnya tidak ada. Saya ta'allamu nama yaduhum warna yang fa'u. Nah, itulah فتعلمون مما ما يفرقون به بين المرء وزوجه mohon maaf فتعلمون مما orang-orang Yahudi belajar dari Yusuf Mahfud apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, dengan suaminya atau dengan istrinya. Saya ta'allamu min huma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Jadi mereka orang-orang Yahudi belajar ilmu dari Harut Marut untuk mencari ceraikan rumah tangga. Itu kan begitu. Jadi termasuk ilmu sihir juga untuk mencari ceraikan rumah tangga. Timbul pertanyaan bagaimana kalau untuk mempersatukan rumah tangga? Pakai ilmu sihir juga yang sama tidak bolehnya. Dengan eh, kalau menggunakan ilmu ilmu sihir ini tadi. Dengan apa namanya ilmu sihir itu begitu sebarkan oleh setan bisa juga namanya berubah-ubah. Ketika orang tidak mau dengan nama black magic ya diganti dengan white magic tapi akhirnya juga sama saja tidak ber beda semuanya juga sihir sampai juga apa namanya sudah tidak ada kalimat sihirnya sama sekali hipnotis misalkan hipnotis itu pun adalah bagian daripada ilmu sihir walaupun ada orang oh, nggak bisa dengan ilmu sihir tapi di dalam apa namanya Al-Quran ini Nabi pun akan dihipnotis oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi tidak mampu. Apa namanya? Pada surat Nun wal Qalam. Surat 68. Surat 68 surat Al-Qalam. Ayat yang terakhir kurang satu. Ayat 51. Ini apa namanya mereka menunjukkan pandangan matanya pada Rasul mau mensisir beliau. Wa iya kadzalladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna sifatnya hipnotisnya kepada orang di tempat kita. Dengan menunjukkan pandangan matanya bisa membunuh orang, bisa membunuh binatang. Cukup dengan pandangan mata saja. Nah Nabi nggak bisa, hipnotis nggak bisa, disihir pun nggak bisa. Lubaik kenal al mau nisir Nabi juga nggak bisa. Nah di situ apa namanya Nabi memang dilindungi oleh Allah di dalam apa namanya surat Al-Maidah kan sudah jelas di sana ya ya Rasul di ma tidak ilaika bi rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah surat 5 apa ayatnya 67 atau 68 di sana Dikatakannya, Ya Rasulullah, balilu ma'unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballagta risalata, wallahu yaqsimuka minan nas. Allah menjaga kamu dari tipu daya, dari perbuatan tangan-tangan manusia. Di situ biasanya Nabi tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun juga. Baik dengan ilmu sihir maupun ilmu-ilmu yang lain maupun langsung dengan pedang dengan apa saja Anda tidak bisa. Katakan, Nabi, Wallahu muka minan nas. Kita kembali kepada soal sisir. Soal sisir itu adalah mayaburuhum wala yang fahu. Sesuatu yang memberikan mador, yang membahayakan, tapi tidak ada manfaatnya. Kalau kita pikir ya, sama itu saja masih ada manfaatnya, tapi madohnya lebih besar kan. Sikir sama sekali tidak membawa manfaat. Itulah. Wetanamu nama ya tuh mana yang faham. Jadi belajar ilmu sikir itu tadi kafir. Kami mencatat dari apa namanya tulisannya Mukaddimah Ibn Khaldun tentang komentar beliau soal belajar ilmu sihir. Kami kutip apa namanya tulisan beliau di dalam kitab Mukaddimah Ibn Khaldun punya ورياضة الذكر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأخلاق والكواكب والعوالم الألوهية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له والوجهة إلى غير الله كفر kami terjemahkan wariyadatul fikri kulluha innama takun bitawajjuh ila al-aflaq dan latihan sihir itu semuanya tidak lain hanyalah dengan cara menghadapkan diri atau tawajjuh kepada peredaran planet-planet, bintang-bintang dan atas dan kepada setan-setan dengan berbagai macam penghormatan ibadah untuk serta merendahkan diri. Maka yang demikian itu semuanya adalah menghadapkan diri dan sujud kepada selain Allah. Dan beracur kepada selain Allah adalah kufur. Jelas-jelas Ibnu Khaldun dalam kitab Qadimahnya menganggap belajar ilmu sihir riyadatul fikri adalah kan? kufur. Kufur jelas-jelas. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau belajar saja boleh. Bahkan menyuruh hakim harus ngerti nanti supaya tahu apakah membunuh orang pakai sihir atau tidak bisa dibedakan. Nah, hakikatnya apa namanya melihat nas itu tadi sihir belajarnya kafir apapun juga Kenapa Allah sudah memberikan tobat apabila kita itu khawatir di sisi atau setiap saat kita cukup dengan membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatan. Nabi ketika disisir oleh Lubaid bin Hasan, Jibril mengatakan pada Nabi, kamu disisir, tapi kamu baca Al-Ikhlas, Kulah Ahad, Kulah Duhobil Barak, dan Kulah Ulibra. Bila itu cukup. Jadi jangan lantas oh, belajar untuk menolak dan lain sebagainya. Nanti di saat ada kesempatan orang akan menggunakan juga kan. Sama dengan orang belajar ilmu maling. Katanya untuk menangkap maling. Tapi ketika anda ada malingnya kan bisa jadi dia sendiri akan jadi maling juga. Nah itulah sehingga ayat itu jelas wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la belajar yang membahayakan tapi tidak memberikan manfaat. Karena kata alim ulam istara, eh, mungkin kita cukupkan sampai di situ, nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada yang perlu disampaikan? Silakan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang terhormat, bahwa bagai mengatakan dulu setan itu bisa berbuat secara fisik seperti manusia. Eh, yang saya tanyakan, ini kejadian langsung itu pada cucu saya, tapi saya nggak percaya, tapi kenyataannya terjadi. Itu cucu saya di dalam rumah main bola sendiri. Atau Tak apa sebabnya terbentur enggak kakinya patah. Menurut orang itu karena anak eh, jin terganggu jadi marah. Nah, saya tak percaya, tapi kenyataannya cucu saya itu patah kakinya. Nah, eh, apakah memang dari, dari segi Al-Quran jin itu masih bisa melakukan perbuatan yang mengganggu secara fisik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apakah jin, jin itu mengganggu secara fisik Pak? Kita tahu persis juga tidak tahu. Yang jelas kalau soal setan Pak. Setan dari golongan jin itu memaksa orang juga tidak bisa. Bisanya hanya mengajak saja Pak hanya mengajak saja, menampar, mempeleng juga nggak bisa. Bagaimana apa namanya kasus semacam itu nah, ini perlu penelitian apa memang apa namanya tidak terbentuk apa-apa ataukah memang masih uh, kakinya memang ada hal yang rawan apa yang namanya jin ini kita tidak bisa melihat orang nggak bisa melihat jin bahkan komunikasi dengan jin itu pun tidak boleh Komunikasi dengan jin itu menambah dosa dan kesalahan. Karena ada suat jin kan, suat jin pada ayat yang ke-6 itu, suat yang ke-72 ayat yang ke-6. Ini komunikasi saja dikatakan. Minta perlindungan, ini kan sangat komunikasi kan. Punyanya orang hukana kana rijalun minal insi Ya'uduna bilijalim minal jinni badaduhum rahaqa. Sungguhnya ada di antara laki-laki golongan manusia. Mereka minta perlindungan pada laki-laki dari golongan jin. Badaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu menambah manusia itu dosa dan kesalahan. Ada surat jin seperti itu kan. Jadi komunikasi saja seperti itu. Nah dulu catatan kakinya disebutkan di situ orang Arab Arab itu kalau melewati di tempat yang sunyi, kemudian mereka mau lewat bilang ini Jen, saya mau lewat Nah ya kita nak syaitan Kama apa itu Nah jenat yang sumat mali Bahasa umat Yang Innahu ya rakum Huwa rakadilu min haidu la ta'unahum Kami potong di tengah saja Lihat terjemahnya Sesungguhnya setan Dan golongannya golongannya bukan orang-orang kafir dan munafik golongannya ya golongan setan itu jin-jin tadi terjemahan kekelapan itu sesungguhnya setan dan golongannya kabilahnya kabilah itu kan kelompoknya kan yang aku bisa melihat kamu dari satu arah yang kamu tidak bisa melihat mereka oh, jelas ayatnya itu setan itu bisa melihat kamu dan eh, dan golongannya dan kelompoknya tadi dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka orang yang bilang wah ini dipatahkan oleh jin, Anda melihat apa tidak? Kalau sampai bilang melihat, berarti mengingkari ayat yang ke-27 surat yang ke-7 itu. Nah, Imam Syafi'i tegas, orang yang mengatakan melihat jin melihat jin dan setan fakat kafara kita bila telah kufur terhadap kita Allah mereka memang sapi mengingkari satu ayat tidak bedanya mengingkari semuanya jadi orang yang bilang dipatahkan oleh jin perlu tanya dulu anda melihat jin nah itulah jadi betul bapak tidak mempercaya itu itu di situ karena jelas manusia tidak bisa melihat jin kecuali orang-orang apa namanya Nabi Sulaiman memang diberikan kekhususan oleh Allah. Dan mungkin cukup. Itulah mudah-mudahan Allah manfaat subhanakallah ma'adika astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.